وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini malam ke enam dari bulan Rabi'inil Akhir 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Oktober 2024 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid atau musalla yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menggali bahagian dari warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana majelis yang semacam inilah yang tentunya akan mendatangkan ketenangan yang hakiki bagi seorang hamba baik dalam kehidupan dunianya maupun nanti dalam kehidupan akhiratnya. Bagaimana tidak ikhwati ketika seorang menghadiri majelis-majelis yang semacam ini bukan hanya manusia yang akan senang dengan keberadaan para talabatul ilm la yashqa bihim jalisuhum orang-orang yang dekat dengan para penuntut ilmu syar'i mereka tidak akan merasakan kesulitan itu baru orang-orang yang dekat dengan para talabatul ilm bagaimana talabatul ilm itu sendiri yang duduk bersimpuh di kajian-kajian yang semacam ini. Dan kembali lagi bukan hanya manusia yang mendapatkan keuntungan dari seorang talabatul ilm, namun hewan-hewan yang berada di lautan, apakah itu ikan atau yang semisalnya, demikian pula dalam riwayat yang lainnya semut-semut yang berada di dalam rumahnya, mereka semua akan senantiasa menyampaikan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas talabatul ilm yang hadir di majelis-majelis yang semacam ini. Maka faedah demi faedah nurun ala nur akan senantiasa didapatkan oleh talabatul ilm syar'i yang sudah sepantasnya kita sebagai ahli sunnati wal jamaah senantiasa bersemangat untuk menghadiri kajian-kajian yang semacam ini. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa pertemuan ringkas kita di malam hari ini biidznillah taala adalah terkait dengan mengambil pelajaran penting dari Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud. Perang Uhud merupakan perang kedua yang ada di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terutama di kehidupan beliau. Sebelumnya perang pertama yang dilangsungkan di masa hidupnya beliau ali salatu wasallam adalah apa yang disebut dengan Ghazwatu Badr al kubro peperangan Badr di tahun kedua Hijriah. Jadi sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, maksudnya beliau meninggalkan kota Mekah menuju kota Al-Madinah Dua tahun setelahnya, dua tahun setelah hijrah, maka terjadilah peperangan Badr Al-Kubra. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya mencegah Abu Sufyan dan kabilahnya serta kafilah dagangnya dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut yang mana peperangan tadi sempat dianggap dengan peperangan yang tidak imbang karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jumlah pasukan yang tidak lebih banyak dibandingkan dengan pasukan Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam kondisi kekufurannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwa di peperangan Badr Al-Kubra tahun kedua Hijriah tersebut kaum muslimin benar-benar mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari situ muncullah dendam sosok Abu Sufyan Tentunya dari bangsa Quraisy yang ketika itu masih dalam kekufurannya. Jadi Abu Sufyan ini memang termasuk satu dari kalangan bangsa Quraisy, seorang dari kalangan bangsa Quraisy yang sangat membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tapi nantinya Abu Sufyan alhamdulillah menjadi bahagian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan syurga Allah Jalla wa ala, mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum wa Maka Abu Sufyan ketika itu menyimpan dendam. Kenapa jumlah kami yang banyak justru kalah dengan pasukannya Muhammad? Maka mereka dalam kurun satu tahun, yakni tahun ketiga Hijriyah, mereka sudah mempersiapkan segala macamnya dan mereka sudah mengumpulkan kurang lebih ribuan bahkan mungkin 3000 tentara dari kalangan musyrikin. Bangsa Quraisy bergabung dengan kabilah-kabilah yang lainnya, semuanya mereka benar-benar menjadi total pasukan 3000 pasukan. Yang mana 3000 pasukan ini terdiri dari 200 pasukan berkuda, demikian pula ada 700 pasukan yang bertameng yang berada di medan jihad dan di sana ada Khalid Ibn Walid yang ketika itu masih dalam kekufuran pula menjadi komandan di sayap kanan, sementara Ikrimah ibnu Abi Jahal menjadi komandan di sayap kiri. Jadi mereka semua memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendam satu tahun yang lalu. Bahkan dalam peperangan Uhud ini, Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, dan, dan yang lainnya, dari 3.000 pasukan musyrikin, itu membawa ikut serta para wanita. Yang mana para wanita itulah yang akan menjadi saksi hidup. Ketika ada orang-orang yang lari, maka mereka akan malu di hadapan para nisa saja, mereka takut. Disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah, para wanita yang diikutkan pada peperangan tersebut, oleh Halimah Ibnu Ishaq rahimahullahu taala beliau mengatakan ada delapan orang para wanita yang diikutkan di barisan musyrikin ketika itu. Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan ada empat belas orang. Riwayat yang lainnya Ibnu Sa'ad rahimahullah taala menyatakan ada 15 orang wanita. Walhasil diikutsertakanlah beberapa para wanita yang dianggap mereka tangguh untuk ikut juga dalam peperangan tersebut. Maka terjadilah pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Jadi setelah Idul Fitri, Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat mendapatkan kabar yang mencengangkan. Sepekan setelahnya, para sahabat melaporkan kepada beliau alaih salatu wassalam bahwa pasukan Abu Sufyan dari kalangan musyrikin itu sedang berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak, 3000 pasukan mendatangi kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya siapa komandan yang memimpin pasukan dari musyrikin tersebut. Maka disebutkanlah dalam laporan tersebut Abu Sufyan wahai Rasulullah. Abu Sufyan beliau seperti yang sudah kita syaratkan tadi bernama Sakhar ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdi Shams Sakhar ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdi Shams Abu Sufyan memang dikenal sebagai pemimpin utama dari kalangan bangsa Quraisy yang memang sangat menentang ajaran baginda alaihi salatu wassalam namun di akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun memang perjalanan Abu Sufyan dipenuhi dengan lika-liku permusuhan beliau terhadap Islam khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana yang semacam inilah yang menjadi penentu akidah kita sebagai akidat ahli sunnati wal jamaah. Kita memiliki sebuah akidah bahwa setiap sahabat yang sudah mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi alaihi salatu terlebih berislam di hadapan beliau alaihi salatu masuk ke dalam kategori radhiyallahu anhum wa Inilah yang tidak dimiliki oleh sebahagian ahlul bid'ah wal ahwa, khususnya Sayyid Kutub dan yang semisalnya mereka berkoar-koar untuk menyampaikan bahwa Abu Sufyan adalah seorang munafik. Nauzubillah min dzalik. Maka singkat cerita, ikhwati fillah Abu Sufyan memimpin. Yang kala itu sekali lagi masih dalam kondisi musyrik, memimpin pasukannya sampai pada posisi Uhud. Uhud ketika itu masih belum masuk ke kota Madinah. Wilayahnya Uhud memang seperti yang sudah kita ketahui bersama itu dari jarak Masjid Nabawi kurang lebih ada 8 sampai 9 kilo. Ukuran milnya 5 sampai 6 mil. Maka itu posisinya di luar kota Madinah. Maka ketika Abu Sufyan dan pasukannya sudah berada di daerah Uhud, Nabi Shallallahu alaihi wa ala wasallam mendapatkan laporan yang sudah kita isyaratkan tadi. Akhirnya Nabi alaihi wasallam bermusyawarah. Nah, inilah ibrah, inilah ibrah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud, pelajaran yang sangat penting yaitu al-musyawarah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap bertahan di kota Madinah sampai mereka masuk menyerang kita dan kita mengetahui Madinah ini tempat kita, medan kita, kita mengetahui di mana tempat persembunyian dan dan yang seterusnya atau kita mendatangi mereka?" Maka ketika itu para syabab di kalangan ashab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keinginan mereka yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda ini ingin kita perang wahai Rasulullah, kita mendatangi mereka. Mereka sudah menantang kita, kita yang akan mendatangi mereka. Jangan kita menunggu di sini. Terlebih para pemuda tersebut sebagiannya tidak ikut dalam peperangan Badr yang tadi sudah kita isyaratkan di awal majelis. Jadi mereka ingin untuk bisa berlawanan langsung dengan pasukannya Abu Sufyan di Uhud tersebut. Namun Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyampaikan bahwa aku memilih untuk kita berada di tetap berada di kota Al-Madinah. Kita tetap bertahan, tidak melakukan penyerangan. Maka disinilah bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para sahabat yang lainnya, bahkan mayoritas para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, kitalah yang harusnya menyerang. Kitalah yang harus mendatangi Uhud tersebut dan berhadapan langsung dengan pasukan musyrikin Abu Sufyan dan yang bersamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tipe seorang manusia yang mempertahankan egonya, mempertahankan pendapat beliau, mempertahankan keinginan beliau dan yang semisalnya tidak. Karena beliau melihat banyaknya para sahabat yang memiliki semangat yang sangat luar biasa, beliau pun mengambil kesimpulan iya kita akan mendatangi Abu Sufyan, kita akan keluar dari kota Madinah ini, kita akan mendatangi Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Ketika beliau sudah tidak ada di rumah, terjadilah diskusi ringan. Dalam sebuah riwayat sempat ada sedikit bantahan, saling pro, ada yang kontra pula. Kenapa kalian tetap menginginkan pendapat kalian dimenangkan sementara baginda Ali Alaihi Wasallam sudah menyampaikan pendapatnya? Terjadi sedikit keributan, ada akhd warad antara para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ketika itu Rasul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul juga memiliki pandangan yang sama. Kita bertahan dengan baginda alaihi salatu wassalam. Kita bertahan untuk berada di kota Al-Madinah tidak menyerang mereka di Gunung Uhud tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tadi semangat para sahabat, para syabab dan yang lainnya untuk berperang, berjihad fi sabilillah. Terlebih mereka tidak ikut dalam peperangan Badar. Maka Nabi Ali Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, terjadi keributan tadi, beliau keluar dari rumahnya dengan memakai pakaian yang lengkap, pakaian besi, tamengnya dan dan yang seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melihat keributan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, maka sebagian syabab ini, sebagian para sahabat dari kalangan pemuda ini sudah menyampaikan uzurnya. Wahai Rasulullah, tidak mengapa, kita bertahan saja. Di kota Al-Madinah tidak perlu mendatangi Gunung Uhud untuk menyerang rombongannya Abu Sufyan. Maka Baginda alaih salatu wassalam menyampaikan, Ma yang bagi linabiyin idha labisa lamatahu ay harb ay yadha'aha hatta yuqatil. Sudah tidak pantas bagi seorang nabi yang telah memakai pakaian perangnya, maksudnya siap untuk berjihad visabilillah, kemudian melepaskannya dan tidak jadi berperang, tetap di kota Madinah, tidak. Kita akan berangkat. Maka ini pelajaran pentingnya musyawarah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil rokyu atau pendapat para sahabat, bahkan mayoritas para sahabat, beliau menanggalkan, beliau meninggalkan apa yang ada dari pendapat-pendapat beliau. Padahal ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiskusi bermusyawarah tersebut, Nabi Ali Wasallam menyampaikan, aku pernah mimpi bahwa peperangan kali ini akan mendatangkan beberapa korban. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ra'aitu fi ru'yaya anni hazastu sayfan fanqata'a asadruhu Faidah huwa usiba al mu'minin yauma Uhudin." Aku pernah bermimpi mengayunkan pedangku, lalu pedang tersebut patah pedang itu patah. Maka inilah nanti yang akan menjadi takwil baginda Ali suratu wassalam bahwa itulah yang menimpa kaum muslimin dari musibah. Yang insyaallah taala akan kita lihat musibah apa yang terjadi pada peperangan tersebut. Maka khawatir filah ya pentingnya kita bermusyawarah, pentingnya kita berdiskusi, pentingnya kita mengambil pendapat dari orang-orang yang lain yang di sekitar kita, tidak dalam tanda kutip menuhankan ego pribadi, tidak menuhankan pendapat kita, harus selalu didengar, harus selalu diamalkan dan dan yang misalnya itu sangat penting sekali kita ambil dari pelajaran di perang Uhud ini. Baginda Rasulullah manusia yang mulia. Beliau rela untuk tidak mengambil pilihannya karena melihat apa yang ada di hasil musyawarah tersebut. Maka ikhwati fillah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan para sahabatnya pun pergi menuju perangan Uhud. Yang ketiga itu jumlah pasukan Muslimin jauh sekali. Pasukan musyrikin tadi yang dipimpin Abu Sufyan ada 3.000. Sementara pasukan Muslimin yang awal ikut berangkat menuju Gunung Uhud itu 1.000 pasukan. Namun ternyata di pertengahan jalan Rasul munafikin tadi Abdullah bin Ubay ibn Salul menghasut beberapa orang kita tidak usah ikut karena kita ini pasukannya sangat sedikit. Bangsa Quraisy mendatangkan pasukan-pasukan yang sangat besar, kabilah, kafilah, semuanya didatangkan untuk menyerang kaum muslimin. Kita akan kalah kali ini. Akhirnya dihasut, dihasut, dihasut ada 300 orang sahabat yang ketika itu kembali tidak mau masuk ke dalam barisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan dari kalangan ahli sejarah bahwa mereka hakikatnya adalah al-munafiqun yang memang tidak bisa sabar dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa ala wasallam. Maka dari seribu orang sisa tujuh ratus. Bayangkan. tiga ribu berhadapan dengan tujuh ratus. Sudah kalau dari sisi logika sudah tahu kita mana yang kalah, mana yang menang. Tapi Nabi alaihi salatu tetap berjihad fi sabilillah sampai di Gunung Uhud, Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagai pengatur strategi perang. Beliau sudah sebagai komandan, sebagai komandan perang yang sangat pintar, sangat cerdik, mengetahui kondisi Uhud tersebut. Nabi Ali Shallallahu Wasallam sudah menempatkan 50 pasukan pemanah di sebuah bukit kecil di sekitar Gunung Uhud tersebut yang namanya Bukit Rumah. Bukit Rumah itu ada 50 orang pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan wasiat kalian tidak boleh sama sekali untuk turun dari bukit ini. Apakah kalian melihat kami menang? Ataukah kalian melihat kami kalah? Atau bahkan kalian melihat kami dalam kondisi tersungkur, semuanya meninggal, bahkan ada burung-burung yang sudah memakan jasad-jasad kami. Jangan sekali-kali turun dari bukit rumah. Maka mereka taat di awal peperangan tersebut. Maka terjadilah peperangan pasukan Abu Sufyan menyerang pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali peperangan itu dengan tadi wanita-wanita yang kita isyaratkan ikut menjadi barisan pertama yang dalam tanda kutip melecehkan, mengolok-ngolok, mengejek pasukan-pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian orang yang buruk, kalian orang yang tidak berani untuk berperang dan dan yang seterusnya dijatuhkan mentalnya. Setelah mereka pergi karena Nabi alaihi Shallallahu wasallam tidak akan menghabisi mereka para wanita. Namun itu sudah menjadi sebuah hal yang menjadi strategi dari Abu Sufyan untuk menurunkan mental dari pasukan Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu. Bagi ikhwati fillah terjadilah peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada yang mengira bahwa 700 pasukan atau 650 lebih tepatnya karena 50 sudah berada di bukit rumah itu benar-benar bisa memundurkan bahkan membuat kalang kabut pasukan Abu Sufyan dan bala tentaranya. Mereka akhirnya mundur semua. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan ini membantu kaum muslimin dengan jihad mereka, dengan kesungguhan mereka, dengan keberanian mereka, terlebih ketika mereka sudah tidak ikut dalam peperangan Badar yang tahun kedua Hijriah itu. Semangat mereka luar biasa, berapi-api. Dibuat mundur pasukan musyrikin, pasukan Abu Sufyan ketika itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Abu Sufyan dan pasukannya sudah mengatakan, "Kami kalah, kami kalah." Kami kami kalah dan kami akan mundur dari peperangan ini. Maka ketika itu sudah mulai terlihat ada gonimah-gonimah, harta-harta rampasan perang yang berserakan di medan jihad. Maka pasukan muslimin mengamankan bah, bah, eh, gonimah yang ada di tengah-tengah mereka, meng, mengamankan posisi harta-harta rampasan perang yang ada di tengah-tengah medan jihad tersebut, maka yang namanya dunia terlihat hijau, terlihat sangat menarik. Dan ternyata bukan hanya kita yang merasakan it hal tersebut, namun para sahabat yang ditempatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pun memiliki pandangan yang sama. Ketika mereka pun melihat ternyata kaum muslimin sudah menang alhamdulillah. Mereka sudah mengambil harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan perang. Kalau begitu kita turun. Sempat terjadi keribukan, keributan antar sesama pasukan pemanah. Tidak, kan kita diberikan wasiat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan dan yang semisalnya seperti yang sudah antum ketahui. Walhasil ada beberapa orang bahkan mayoritas dari 50 pasukan pemanah turun dari bukit rumah yang telah diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam walaupun kita kalian melihat wafat, meninggal, ada burung yang memakan jasad-jasad kami, jangan kalian turun. Namun namanya dunia membuat terfitnah. Ini pelajaran penting yang kedua kita harus berhati-hati dari fitnah dunia, ad-dunia. Dunia itu benar-benar akan menyilaukan bagi setiap hamba-hamba dunia yang akan meletakkan hakikat dunia di dalam hatinya. Namun apabila kita meletakkan dunia itu di tangan-tangan kita tidak ada artinya. Seperti para ulama salaf yang sudah kita ketahui bagaimana keadaan mereka dalam menghinakan baginda eh, dalam menghinakan dunia dan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi qudwatun hasanah, panutan yang terbaik tatkala pasukan musyrikin saat beliau berada di Mekah di awal-awal berdakwah ditawari dengan berbagai macam kenikmatan dunia, kedudukan wahai Muhammad kami akan berikan, para wanita akan kami berikan, harta benda akan kami berikan dan yang seterusnya. Namun dibalas oleh baginda alaihi salatu wassalam yang menunjukkan hinanya dunia. Demi Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku. Artinya dunia dan seisinya. Untuk kalian meminta aku berhenti dalam berdakwah, maka aku tidak akan mau untuk berhenti dalam menjalankan risalah yang telah diwajibkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia hina, ikhwati fillah yarakumullah. Dunia ini hanya menjadi perhiasan yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan innallaha yu'til mala ala man yuhib wa man la yuhib. Wa ma wa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta dunia ini kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Makanya kita lihat orang-orang kafir, orang-orang non muslimin memiliki harta dunia karena memang dunia ini tidak ada harganya. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam wa innallaha la yu'til imana illa yuhib. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali orang-orang yang dicintai olehnya subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah beriman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya kita termasuk dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu poin yang harus kita buktikan apakah kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya Allah yang mencintai kita sementara kita pada hakikatnya tidak mencintainya subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallim sallim. Ikhwati filah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terjadi ketika peperangan Uhud tersebut saat penyelisihan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat beliau yang akhirnya ternyata kesempatan itu diambil sangat cepat oleh Khalid ibn Walid yang tadi berada di sayap kanan. Mereka benar-benar mengambil posisi bukit rumah, menghabisi pasukan-pasukan pemanah yang masih tersisa, dan ternyata pasukan muslimin dihabisi oleh Khalid bin Walid dan yang bersama beliau berada di atas bukit rumah dalam kondisi peperangan yang awalnya menjadi pertolongan di tengah-tengah muslimin yang awalnya afwan yang awalnya benar-benar menjadi pertolongan di tengah-tengah muslimin akhirnya menjadi sebuah musibah sebuah bencana yang ada di tengah-tengah kaum muslimin maka Khalid bin Walid yang ketika itu menghabisi banyak sekali pasukan kaum muslimin hampir 70 orang yang wafat di pasukan kaum muslimin bahkan paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita ketahui Hamzah wafat dalam kondisi ditombak oleh Wahsy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat bersedih dan mulai bersikap kepada Wahsy ketika beliau pun masuk ke dalam Islam Nabi alaihi salatu wasallam kalau engkau mencintaiku tolong jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Maka ini pelajaran ikhwati fillah ya ketika kita melakukan kesalahan kepada seorang muslim, saudara kita, kerabat atau yang semisalnya, permohonan maaf harus benar-benar kita sampaikan kepada mereka. Dan ternyata apabila permohonan maaf tersebut masih belum sepenuhnya bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka kita jangan sampai memaksa. Tetap meminta maaf, tetap berjalan seperti biasa, namun jangan sampai kita mengambil satu hal yang justru membuat kesedihan yang ada di korban-korban kita terdahulu itu semakin bertambah. Naudzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarakumullah ketika Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat bersedih. Beliau alaihi salatu wassalam pun dalam peperangan tersebut seperti yang sudah kita ketahui karena serangan-serangan Khalid bin Walid dan pasukan-pasukan musyrikin dari eh, pasukan-pasukan musyrikin afwan, pasukan musyrikin yang lainnya sampai mengenai gigi geraham beliau alaihi salatu wassalam berdarah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan sempat diisukan telah wafat. Kutila Muhammad, kutila Muhammad. Muhammad telah wafat, Muhammad telah wafat, kata mereka. Itu juga membuat sebahagian besar dari pasukan muslimin benar-benar goyang. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah ketika itu sebenarnya masih aman, namun dengan serangan demi serangan, pasukan-pasukan pemanah Khalid bin Walid dan pasukan-pasukan darat yang lainnya dari Ikrimah bin Abu Jahal, demikian pula dari Abu Sufyan dan yang lainnya benar-benar membuat Nabi alaihi salatu wasallam harus dilindungi. Maka para sahabat disebutkan dalam riwayat yang sahihah itu menjadi tameng bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeliling di tengah-tengah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada salah, salah seorang dari kalangan sahabat bahkan disebutkan di riwayat yang lainnya sahabiyah yang benar-benar melindungi baginda Ali Shallallahu Wasallam dengan seluruh kemampuan yang dia miliki sampai merangkak sampai tiarap semua hal yang dilakukan untuk melindungi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun menjadi pelajaran penting yang berikutnya bahwa pengorbanan yang kita berikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar semaksimal mungkin. Apalagi kita berada di akhir zaman sebuah masa yang memang membutuhkan pengorbanan dalam menghidupkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diminta untuk mengorbankan jiwa-jiwa kita, tidak diminta untuk mengorbankan nyawa-nyawa kita, tidak diminta untuk mengorbankan harta-harta kita. Namun kita diminta untuk bersabar dengan memegang sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Ketika kita benar-benar sabar dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh beliau Ali salatu wasallam dengan cemoohan-cemoohan dengan berbagai macam naudzubillah min dzalik suara-suara sumbang bahkan mungkin fitnah demi fitnah yang tertuju kepada kita, tuduhan demi tuduhan dan yang semisalnya. Namun dengan itu semua kesabaran itulah yang biidznillah taala akan bisa membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pun akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya sebagaimana mereka para sahabat telah melakukan sebab tersebut agar mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang sepenuhnya, mereka berjuang mati-matian untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau yang mana Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menjadi orang yang benar-benar mereka sayangi dan mereka cintai bukan hanya dengan lisan mereka namun juga dengan perbuatan perbuatan mereka. Ya maka singkat cerita, peperangan Uhud pun berakhir dalam kondisi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terluka, 70 pasukan musyrikin. Afwan, 70 pasukan muslimin wafat yang mana ketika peperangan tersebut selesai yang diakhiri dengan kekalahan kaum muslimin, orang-orang musyrikin mendatangi pasukan muslimin yang tersisa yang masih berada di beberapa gunung Uhud di beberapa posisi Gunung Uhud tersebut dengan mengatakan ini untuk membalas dendam kami yang kemarin satu tahun yang lalu. Karena memang kebetulan di tahun kedua Hijriah pada peperangan Badr yang wafat pun adalah 70 ribu dari kalangan al-musyrikin. Afwan, 70 orang dari kalangan al-musyrikin. Maka 70 orang yang wafat juga di kalangan muslimin di peperangan Uhud ini menjadi balas dendam yang sempurna dari pasukan musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini pun pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah betapa jahatnya pembalasan dendam. Apa yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-intiqam. Tidak diperkenankan sama sekali. Kita apabila melihat ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, aib-aib, atau mungkin kita madlum, terdolimi dari orang-orang yang berada di sekitar kita, yang paling pantas untuk kita berikan adalah al-taghaful. Sifat at yaitu memaafkan, melupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mendendam karena dendam-dendam tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan namun akan naudzubillah min dzalik mendatangkan berbagai macam kemudaratan. Ikhwati fillah yarakumullah, ketika peperangan pun selesai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat dengan sangat intensif. Beliau memiliki satu kondisi yang memang tidak seperti peperangan-peperangan yang lain yang kemarin peperangan Badar Al-Kubra menang alhamdulillah namun ini peperangan yang beliau harus mengalami kekalahan dan ini pun menjadi sebuah pelajaran yang bisa diambil bahwa setiap muslim belum tentu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang muslim itu dibuat untuk mendapatkan berbagai macam musibah agar dia bisa masuk dalam pintu kesabaran. Karena seperti yang sudah kita ketahui, tiga tanda kebaikan pada diri seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika melakukan dosa dia beristighfar. Jadi jangan kita membayangkan bahwa setiap kita muslim setiap kita sholat, setiap kita puasa, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, pasti kita akan masuk dari pintu yang pertama. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Belum tentu. Di sana ada pintu yang kedua, di sana ada pintu yang lainnya bahkan yang menuntut kita untuk bersabar, yang menuntut kita untuk beristighfar, karena hakikat dari dunia adalah jannatu al-kafir jenu al-mu'min, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Maka ikhwati fillah ya kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan berbagai macam musibah, maka Allah Jalla ala sedang ingin memberikan pahala kesabaran yang besar pada diri kita. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang bersuudzon, jangan sampai kita menjadi hamba yang berburuk sangka, kenapa ya Allah aku sudah mengerjakan sholat, bahkan mungkin qiyamul lail yang tidak pernah tertinggal, Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah aku tinggalkan pula dan dan yang seterusnya namun kenapa rezekiku masih sempit? kenapa musibahku tak kunjung selesai, kenapa dan kenapa. Maka janganlah yang semacam itu kita jadikan pada diri kita. Lihatlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap mendapatkan cobaan musibah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya yara'akumullah sebagian dari ulama ahli hikmah dari kalangan ulama as-salaf menyampaikan apabila aku mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah aku rasakan musibah atau ujian, aku khawatir akan datang berbagai macam ujian yang sangat besar setelah kenikmatan-kenikmatan ini. Ini bentuk kekhawatiran yang syar'i, bentuk kekhawatiran yang memang diizinkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala karena kita jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah yang merasa aman dari berbagai macam makar, berbagai macam tipu daya, berbagai macam azab dan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar khawatir dengan kondisi kita karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal dari kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita kerjakan. Sementara kita adalah hamba yang penuh dengan kemaksiatan, jadi jangan kaget apabila kita juga mendapatkan berbagai macam musibah berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan dalam kehidupan-kehidupan kita di dunia ini. Ikhwati ya demikian pula pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kisah ringkas peperangan Uhud yang malam ini kita bahas bagaimana kemaksiatan kepada khususnya kepada Rasul Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sumber bala menjadi sumber bencana. Kita mengetahui bahwa ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta oleh Allah Jalla wa ala untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Ikutilah jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah mengikuti jalan beliau alaihi salatu wassalam merupakan jalan dari segala kebaikan dan menyelisihi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sumber bala, sumber musibah. Ketika kita sudah berani menyelisihi baginda alaihi salatu wassalam, beliau menasehatkan untuk kita makan dengan tangan kanan lantas kita makan dengan tangan kiri, hati-hati. Itu merupakan sebuah awal malapetaka yang akan kita dapatkan wal billah. Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk kita tidak mencela saudara-saudara kita, namun kita jatuh kepada celaan-celaan tersebut, hati-hati. Artinya kita sedang menantang apa yang menjadi sumber awal malapetaka pada diri-diri kita naudzubillah min Dan sunnah Nabi Ali suratu wassalam tidak hanya terbatas dengan jenggot-jenggot yang ditumbuhkan, celana-celana yang diangkat, demikian pula bagi para nisa hijab-hijab yang syar'i. Itu bahagian kecil bahkan, bahagian kecil dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam ajaran-ajaran beliau yang tidak boleh kita acuhkan menjaga kehormatan seorang muslim demikian pula tidak mengusik harta mereka menjaga kedudukan mereka dan dan yang semisalnya dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ikhwati fillah yarakumullah di antara pelajaran penting pula yang bisa disebutkan dalam pertemuan yang ringkas malam hari ini bagaimana kecintaan hubbus sahabah kecintaan yang sangat kuat yang terbukti dengan realisasi di lapangan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi kecintaan yang berlandaskan dengan pengakuan karena sekarang banyak pihak-pihak yang mengaku mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun timbang Apakah benar kecintaan tersebut? Ternyata kecintaan tersebut tidaklah benar. Kecintaan tersebut tidak jujur dari dalam hati seorang hamba. Buktinya apa? Buktinya mereka berani untuk misalnya mencaci maki sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, berani mencaci maki ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, berani mencap atau melebeli Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pencuri dan dan yang seterusnya. Dan ini terjadi. Ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kisah kosong, bukan hanya sesuatu yang diandai-andaikan, tapi ini terjadi. Dari seorang muslim berani merongrong naudzubillah min dzalik kehormatan ibunda radhiyallahu taala anha, berani merongrong kehormatan Muawiyah bahkan Abi Sufyan seperti yang sudah kita isyaratkan dari ucapan Sayyid Qutb. Maka ikhwati fillah haruslah kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembuktian kecintaan kita kepada baginda Ali salatu wassalam paling tidaknya kata para ulama bisa dilakukan dengan tiga hal. Bisa dilihat dengan tiga hal. Apakah benar kecintaan kita kepada beliau ataukah dusta? Lihat dari tiga hal ini. Yang pertama, apakah kita dekat dengan Al-Quran? Kalau kita jauh dari Al-Quran, ketahuilah bahwa apa yang sedang kita kowar-kowarkan, apa yang sedang kita sampaikan, kita anggap diri kita mencintai Nabi Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang ketat. kecintaan yang penuh dengan kesusahan. Ini dibahasakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya sebagai kecintaan yang kadzib, kecintaan dari seorang pendusta wal Seorang yang tidak benar. Itu Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana sikap kita dengan dekatnya atau jauhnya kita dari Al-Qur'an. Yang kedua, sering atau tidaknya kita menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering menyebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam, maka itu bahagian dari kecintaan yang hakiki. Namun apabila kita justru jarang bahkan mungkin tidak pernah menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti apa yang ada di sisi kita dari pengakuan itu hanya sekedar batas sebatas pengakuan-pengakuan belaka yang dilandasi dengan kedustaan naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita melihat diri kita sering atau tidak menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jumlah salawat yang kita amalkan di setiap harinya seperti yang sudah kita ketahui, salawat itu paling tidaknya Dizikir pagi 10 kali, dizikir sore 10 kali. Kita lihat kondisi kita dengan salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, yang menunjukkan betapa jujur atau mungkin betapa dustanya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata para ulama adalah lihat dari sikap kita kepada al bidah wa ahlul bidah. Al hawa wa ahlul ahwa. Ketika kita masih senang, tidak tergerak hati kita, tidak merasa tersakiti hati kita dengan perkara-perkara baru yang semacam itu, maka artinya pengakuan kita pun sedang bermasalah. Namun apabila alhamdulillah kita sangat mencintai sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mungkin di sebahagian pihak, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin belum siap, belum mampu untuk ikut secara totalitas dengan sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu kondisinya masih sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan pihak-pihak dari kalangan kaum muslimin yang benar-benar membenci apa yang ada di sisi beliau Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Maka dari tiga hal tersebut ikhwati fillah ya kita pun bisa melihat bagaimana ternyata para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menjadi generasi terbaik yang sangat mencintai baginda alih salatu wassalam dengan kecintaan yang jujur. Jangankan nama, jangankan solawat, jangankan Al-Quran, jangankan kebitahan dan yang semisalnya. Mereka rela wafat untuk melindungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mungkin ini khutifillah ya ra'akumullah beberapa pelajaran penting dari peperangan Uhud yang bisa kita ambil. Masih banyak sekali faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik di antaranya tidak bolehnya seorang bergantung dengan sesuatu yang tidak menjadi sebabnya. Nanti insyaallah taala semoga Allah jalla jalaluh memberikan kemudahan bagi kita di waktu-waktu yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini mukhlishan lahil karim. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته